Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa alihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Bulul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab yang baru, ini bab yang 14 bab salatul idain, bab salat dua hari raya di kitab Musolah. Sebutkan pada pertemuan terlewat untuk seseorang berbuka, demikian juga berpuasa, demikian juga ya Idul Adha bersama dengan manusia. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi beliau tidak sholat Id ya kecuali beliau dalam badan sudah makan tamar, korma. Ini sunahnya. Adapun untuk Idul Adha disunahkan tidak makan kecuali setelah sholat Ya demikian. Kemudian juga hukum sholat id, ya Allah alam bahwa itu adalah wajib. Baik laki-laki ataupun perempuan. <clears throat> Adapun untuk perempuan maka tidak mesti harus keluar dari rumahnya. Ya demikian. Kemudian juga ya disebutkan untuk menampakkan syiar-syiar Islam ketika hari tersebut. Berikutnya <clears throat> hadis yang keenam. Dan itu ada hadis yang ke-456 <clears throat> di buku ini. Akan dibahas tentang bahwa yang dilakukan untuk melakukan sholat dulu baru kemudian khutbah. Qala Ramadana wa Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Bukhari Muslim. Qala beliau mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar demikian juga Abu Bakar Siddiq, wa Umar demikian juga Umar, shalluna al-idain. Mereka salat dua hari raya qabla khutbah sebelum khutbah. Ya demikian. Jadi salat dulu ya kemudian baru khutbah. mudahan hadis hadis Bukhari Muslim. Ya, ini adalah jelas nah, untuk seorang kemudian untuk khotib ya dia sholat dulu baru kemudian berkhutbah. Dan sebutkan yang berkaitan dengan masalah ini <clears throat> ada permasalahan ya dari hadis yang kemarin kita sebutkan dari hadis muatiyah bahwa Nabi SAW merintahkan untuk untuk keluar perempuan-perempuan demikian juga orang yang haid juga untuk mereka menyaksikan kebaikan demikian juga dakwah kaum muslimin dan perempuan dia itu haid untuk tidak di musola, tapi dia dalam tempat yang khusus. Disebutkan bahwa waktu ya takbir waktu takbir untuk Idul Fitri disebutkan bahwa kebanyakan para ulama mengatakan ya selesai dengan surat Id. Surat Idul Fitri maka selesai takbir. Jadi kalau tak, Idul Fitri setelah sholat id kemudian masih takbir maka ini adalah salah. <clears throat> ya demikian. amatul ulama ila anu yang bi sholat id selesai takbir ya itu dengan sholat Idul Fitri. Lalu kapan mulainya? Ya. ya takbirnya mulainya adalah ketika apa? Ketika selesai puasa. Kan demikian. Ketika adzan maghrib maka disitulah bertakbir yang demikian. Kemudian disebutkan di antara dalilnya adalah apa? Dan bahkan disebutkan bahwa itu kemudian iddata itu kabirullah ala ma Surat Al-Baqarah itu 185. kemudian litukmilul iddata untuk mereka menyempurnakan jumlahnya wa litukabirullah dan untuk mereka bertakbir. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas berarti apa? Dengan selesainya puasa itu kemudian bertakbir. Mulainya adalah adzan maghrib itu. Kemudian sampai ketika sholat, sholat Idul Fitri. Adapun untuk Idul Adha, <clears throat> maka disebutkan nggak terjadi perselisihan di sini. Tapi ulama yang benar adalah ini disebutkan oleh para ulama ketika di hari Arafah, ya. Awal waktunya, jadi Idul Adha, awalnya waktu bertakbir itu adalah awal waktunya di subuh subuh yaumi Arafah. Di waktu subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu ya sebelum Idul Adha tanggal 9 maka bertakbir di waktu subuhnya itu. Ya demikian. Itulah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud demikian juga yang lainnya. Yaitu dari apa dari asar atau perbuatan dari para sahabat radhiyallahu Itu ya. Jadi awalnya adalah itu. Awalnya atau itu latha yaitu hari Arafah tanggal 9. Dan itulah perbuatan para sahabat. Juga disebutkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Anas bin Malik Demikian juga Ibnu Umar dalam Sahih Muslim Disebutkan anhum kanu yauma Arafah, sungguhnya mereka pada hari Arafah yaghduna ila Arafah, mereka menuju Arafah untuk melakukan ibadah haji wukuf di Arafah. Minhum mulabi, di antara mereka melakukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Wa minhum mukabbir, di antara mereka ada yang takbir. Nah, ini jelas dalil bahwa mulai takbir itu lantah yaitu ketika tanggal 9 di pagi hari. Ya itu. <clears throat> Wala yungkir ahaduhum ala sahibi, tidak ada mengingkari salah seorang mereka terhadap sahabat-sahabatnya. Ya demikian. Ini awalnya. Akhirnya bagaimana akhirnya? Akhirnya itu tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, akhir dari hari tasyrik. Dikatakan tasyrik kenapa? Tasyrik dari masyrik itu timur. Dulu mereka ketika menyembelih hewan korban, kemudian dagingnya itu disimpan. Setelah Nabi mengizinkan disimpan, sebagainya dijemur, dijemur di terik matahari. Ya, dari arah timur kan itu, sehingga dikatakan hari tasrik. Dan Nabi menyebutkan hadis sore sore ayam tasrik ayam aklin wa surbin wa tikrilah. Hari tasrik itu adalah hari makan dan minum dan berzikir pada Allah. Berarti berzikir bertakbir akhirnya adalah di hari tasrik. Nah, sebelum ya tanggal 14. Ini sebelum adzan maghrib tanggal 14. Tanggal 13 masih yaitu setelah asar masih boleh di kawan takbir. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an wazkurullah fi ayami mahdudat dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang dihitung, ya tanggal 11, 12, 13 itu. Ya, selesai berarti ini. Ya, tentang waktu untuk <clears throat> apa takbir. <clears throat> Dibicarakan juga sekarang takbir jelas ya dimanapun kita berada di jalan dan sebagainya di masjid dan sebagainya boleh kita bertakbir. Adapun bertakbir setelah surat-surat wajib demikian juga surat-surat sunnah sebenarnya menyebutkan ijma boleh seperti Imam Nawawi, demikian juga yang lainnya. Tapi tidak ada dalil yang jelas sehingga sempat kita <clears throat> dalam keadaan tidak melakukan lagi. Dulu setiap salat-salat wajib ya tanggal 11, 12, 13 ya kita bertakbir. Setelah salat wajib bertakbir kemudian berzikir. Bahkan tadi disebutkan Imam Nawawi mengatakan ijma boleh ya. Tapi tidak ada dalil permasalahannya. Yang lebih bagus ya petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berzikir baru kita bertakbir. Ya, bertakbir seperti biasa. Tapi tapi kalau setelah salam kemudian langsung takbir, wala alam. Kalau ada mungkin bisa membawakan dalil, maka bisa disampaikan. Tapi tidak ada di seluruh hadis yang kita ketahui yang sahih menyebutkan setelah sholat salam langsung takbir. Tidak ada. Walaupun tadi kita sebutkan mengenai mengatakan ijma boleh dan sebagainya, tapi tidak ada. <clears throat> Walaupun perkara luas ya, ya perkara luas Cuma permasalahan tidak ada di situ dalil menyebutkan. Demikian juga sholat sunnah bagaimana? Yang boleh boleh saja. Setelah sholat sunnah dimanapun boleh bertakbir di tadi kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan apakah orang yang safar juga bertakbir? Ya. Demikian juga perempuan bertakbir, tapi tidak dikeraskan suaranya. Kemudian juga idharu takbir bil khuruj ila lidain wal amsar menampakkan takbir ketika keluar, ketika keluar menuju sholat id. Ya, demikian juga berjalan ke berbagai tempat. Dan itu ada ijma, ijma para ulama. Lalu takbirnya bagaimana? Tidak ada yang kuat sekali tentang masalah ini, ini di perbuatan sahabat saja. Seperti disebutkan seperti Salman Al-Farisi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar abiron Ya, demikian juga bisa kita dengar tiga kali, ya kan? Demikian yang bisa kita lakukan dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu. Sehingga perkaranya dan luas. Yang biasa kita dengar itulah yang biasa kita lakukan. Ya Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Dua kali. Ya demikian. Kemudian disebutkan juga <clears throat> Setelah tadi sebutkan hadis Ibn Umar kita baca tadi bahwa sholat Id dilakukan sebelum khutbah. Sekolah Ibnu Qudamah rahimahullah taala la nalufi hilafan. Kami tidak mengetahui di situ perselisihan kecuali yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Ya. Disebutkan waktu itu Bani Umayyah ini sukanya ketika khutbah itu dari anak keturunan Muawiyah radhiyallahu anhuma ya karena mereka itu men mencela ahlul bait akhirnya banyak orang tidak mau mendengarkan khutbah Ya isinya itu mencela Ahlul Bait. Ini dari orang-orang Nawasib menegakkan permusuhan pada Ahlul Bait. Ini permasalahan di antara mereka Rasulullah majmain ya. Maka untuk supaya manusia itu mendengarkan khutbah bagaimana? Mereka menjadikan khutbah dulu baru sholat. Nah ini, kenapa? Karena kebanyakan orang kalau sholat dulu baru khutbah mereka pada pergi. Sehingga dibalik. Nah, inilah dilakukan oleh Bani Umayyah itu ada bid'ah perkara yang bid'ah menyelisih sunnah Nabi SAW Alaihi yaitu sebutkan pertama kali melakukan adalah Marwan ya Sebenarnya mengatakan juga yaitu Utsman bin Affan juga pernah melakukan untuk masrah jamaah agar mereka bisa mendapatkan sholat berjamaah, sholat id tersebut sehingga khutbah dulu. Tapi petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Lalu bagaimana hukum khutbah sendiri? Khutbah itu hukumnya adalah sunnah karena itu perbuatan Nabi saja. Perbuatan Nabi SAW menunjukkan sunnah saja, tidak sampai kepada perbuatan wajib. Kecuali Nabi mengatakan baru itu dikatakan wajib. Ya demikian. Kenapa itu istihbab saja khutbah? Ya dan bukan wajib karena itu adalah fi'lu Nabi, perbuatan Nabi SAW dan Nabi senantiasa melakukan. Walam yu'mar biha dan Nabi tidak memerintahkan. Jadi hukum khutbah itu adalah sunnah saja. Dan sunnah itu dilakukan kan demikian. Kecuali kalau khotibnya berbicara tentang masalah bid'ah atau ya menyelisih sunnah, ya boleh seorang meninggalkan. Demikian juga khutbahnya adalah sekali. Demikian juga hukum mendengarkan adalah sunnah. Isi khutbah juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk berpegang dengan perintah Allah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang ketujuh, qala Rahmat taala Wan Ibn Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari dan Muslim juga. Anak Nabi sejengah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat yaumul id rakaatain. Beliau sholat hari hari Id, ya, sholat dua hari raya dua rakaat. Lam yusolli qablahuma, Nabi tidak sholat sebelum keduanya. Ya, tidak ada sholat sebelum sholat id ini, tidak ada. Wala huma dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat id, tidak ada. Akhrajahu sabah mengeluarkannya tujuh. Ini masuk di situ Bukhari Muslim. Tujuh berarti siapa? Bukhari Muslim, ya Abu Dawud, Tirmidzi, Majah, Nasai dan Imam Ahmad kan gitu. Nah, di sini menunjukkan tentang disyariatkan ya salat dua rakaat ketika Idul Fitri atau Idul Adha dan tidak ada salat-salat sunnah ya sebelumnya. Sebagian menyebutkan ada hadis yang menyebutkan <clears throat> tentang salat sunnah nafilah ya setelah sholat id ya maka itu hadisnya adalah doif. Sebenarnya mengatakan kalaupun ada itu digiring kepada Nabi melakukan di rumah sholat duha biasa. Ya, jadi tidak ada kemudian setelah sholat id kemudian ada sholat sunnah khusus tidak. Ya, kalau kemudian Nabi melakukan di rumah beliau maka mereka menggiring itu adalah sholat duha sebagaimana biasa. Sampai di sini sebelum kita sampai kita